بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصيب بمصيبة ولم يشكها إلى الناس كان حقا على الله أن يدخله الجنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم kembali kita memperbaharui niat dan iktikaf kita di dalam ini masjid nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala sengaja aku iktikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah ta'ala yang kelima dari jumlah gerobnya syaitan anak buah dari iblis yang sejumlah sembilan yang kelima adalah iblis menugaskan namanya adalah tabar syaitan yang bernama tabar ditugaskan oleh iblis agar supaya mencari orang-orang yang dikarenakan musibah oleh Allah berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya orang yang mendapat musibah itu tidak sabar. Imam Ghazali berkata di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, hidup di dunia laksana orang naik gunung. Satu saat dia menancap naik, satu saat dia mendatar, dan satu saat menancap turun dan hidup di dunia kata Imam Ghazali lagi tidak ada beda laksana roda pedati yang sedang berputar satu saat roda pedati itu naik ke atas satu saat roda pedati itu naik ke bawah ke bawah satu saat menancap turun ke lagi ke bawah itulah romantikanya hidup di dunia bagaimanapun status kedudukan seseorang itu tingginya dan pangkat orang itu tingginya kekayaan yang dimiliki besarnya pasti satu saat dia menerima cobaan dan ujian sedih tetapi sebaliknya bagaimanapun miskinnya seseorang dalam kepahitan dan kepedihan hidup satu saat pasti dia akan mendapat kegembiraan kita mengira rumah yang besar, kendaraan yang berkilat, istri yang cantik dan memikat, kehidupannya selalu dengan penuh kegembiraan. Kita tidak mengira satu saat rumah yang besar terdengar tangis dan derayan air mata. Juga kita tidak mengira pada satu saat kehidupannya miskin rumahnya di tepi sungai keluarganya pun dalam keadaan miskin tidak mengira kita satu saat kelangkang dan galak ketawa terdengar dalam sebuah gubuk yang reot yang di tepi sungai itu tidak mengira kita Ini sudah menjadi sunnatullah hukum objektif yang masih terjadi. Tetapi dua sifat itu siap kita hadapi. Apabila kita menerima kegembiraan, kehidupan yang lumayan dan kehidupan urusan yang baik, kita hadapilah urusan itu dengan syukur. Tetapi sebaliknya urusan macet, uang tidak ada bahkan ditipu oleh orang caci maki dari masyarakat gosip terjadi kita siapkan satu satu sifat dalam batin kita yaitu adalah sabar alangkah baiknya di rumah tangga dua perpaduan yang harmonis ini terjadi yaitu yang laki namanya Abdus Syukur yang istri namanya Siti Sabariah anak laki-lakinya namanya Taufik anak perempuannya namanya Nur Hidayah sekalinya nang sambahyangnya sudah beberapa kali kita bicarakan masalah musibah tabar ini yang kelima ini mudah-mudahan dengan taufik dan hidayah pertolongan Allah kita akan menerima nikmat dengan syukur menerima cobaan dan ujian Allah dengan sabar sampai kepada makam taslim tafwid menyerah urusan kepada Allah tidak ada lagi susah berpikir istilah bahasa banjarnya kada ada lagi sangkal mangkal lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah kita mengira orang-orang yang besar dan orang yang tinggi itu bebas dari cobaan dan ujian tidak mereka sangat besar menerima cobaan dan ujian orang bijak berkata jangan coba-coba menjadi sebatang pohon yang tinggi kalau tidak tahan ditumbangkan angin semakin pohon itu tinggi semakin deras angin itu menghantam tapi harus tegar menghadapinya saya ulangi orang bodoh berkata dan orang bungul batakun kenapa sebabnya Allah mendatangkan ujian kepada Nabi Ibrahim sampai dilempar oleh Namrud ke dalam api apa tidak kuasakah Allah menolong Nabi Ibrahim Kenapa Allah membiarkan Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun apa tidak kuasakah Allah menolong hambanya dan nabinya Musa itu? Kenapa Nabi, Nabi Zakaria digergaji oleh kaumnya? Dan kenapa Nabi Muhammad diusir, diburu-buru dari Makkah menuju Madinah hijrah? Apa tidak kuasa Allah menolong kekasihnya itu? Kita yakin Allah bersifat kudrat. Innallaha ala kulli syai'in kita yakin bahwa Allah bersifat iradat. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu Pasti Allah kuasa. Tapi kenapa Allah membiarkan hambanya? Logika kita mainkan otak ber berpikir. Apa? Dibakar dan ditempak dulu perak bau baru bisa dijadikan cincin yang indah ditumbuk dan dimasak dulu padi baru bisa dijadikan nasi santapan yang enak dan lezat apabila padi bersikuku keras tidak mau dibakar dan ditumbuk apabila perak tidak mau dipakar dan ditempa dia tidak akan bisa dijadikan cincin yang indah dan padi tidak bisa dijadikan santapan nasi yang lezat dimakan melalui proses demi proses inna ma'al usri inna ma'al usri yusra berakit-rakit ke hulu-hulu beranang-ranang ke tabiat sakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian tak bagus sakit dahulu daripada senang dahulu biar sakit dahulu tapi senang kemudian lihat ibu-ibu sakit dahulu baranak itu contoh sakit baranak tapi bilanya empat bulan eh maaf empat puluh hari <laughs> empat puluh hari mbak baranak bertahan sakitnya <laughs> sama bongolnya <laughs> inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra melalui cobaan dan ujian lalu bagaimana kita menghadapi ujian itu disinilah kita melihat melalui tikam tikam tindak kriminal kita melalui menuntun berita sargap berita-berita kriminal dalam kolom kriminal surat kabar Banjarmasin Pus dan Kalimantan Pus di, di halaman 2 dan di kolom berikutnya seorang tua rentak membunuh diri seorang anak muda karena pacarnya dikawini dia bunuh diri Allahu Akbar ngaji dulu duduk di majelis taklim apakah bunuh diri itu akan menyelesaikan masalah tidak menyelesaikan masalah bahkan menjadi rumit urusan di negeri akhirat kata Rasul barang siapa membunuh diri di mata besi itu akan membunuh ia di hari kiamat nanti azabnya akan ditusuk oleh malaikat terus menerus barang siapa membunuh diri dengan menggantungkan diri dengan tali maka di negeri akhirat akan digantung lehernya terus betul dibakar di bawahnya di api neraka tidak akan memecahkan masalah duduklah di majelis taklim ingat Allah menguji semakin tinggi status kedudukan seseorang semakin berat cobaan Allah ujian siswa berbeda dengan ujian mahasiswa asyadun nasi bala'an al-anbiya thummal awliya thummal ulama thummal amsalu fal amsal orang yang paling bersangatan mendapat ujian Allah adalah nabi-nabi, wali-wali, ulama-ulama. Menurut status kedudukan pangkat mereka di sisi Allah. Jadi sangat-sangat keliru sekali orang yang berkata wali kotop, kenapa aja wali kotop mencuci darah ninto. Tuh, kabulkan doa seorang dahulu berhentikan sembuhkan cuci darah nang ucap tuh bungol Apakah tidak membaca asyadun nasibalaan al Ambia orang yang paling bersangatan dapat ujian Allah adalah nabi-nabi? Bagaimana Imam Syafi'i menghadapi penyakit ambian yang terus menerus keluar yang beliau satu saat melaksanakan sembahyang sampai waktu sembahyang baru berudu karena selalu keluar titisan-titisan air menghadapi cobaan yang sangat berat dari Allah itu sudah dibuktikan orang yang tinggi pangkat di sisi Allah semakin berat mendapat ujian dari Allah Ta'ala mudah-mudahan kita diselamatkan Allah apabila Allah mau uji juga dengan kita mudah-mudahan kita bisa tabah, sabar dan ridha terhadap taslim apa yang ditakdirkan Allah maka itu saya ulangi jangan tidak membaca seusai selesai salat yaitu Allahula atau ayatul kursi dengan amanah Rasul karena di situ ada doa kita wala tuhammilna ma la taqata lana Ya Allah ya Rob kami siap menerima cobaan dan ujian darimu apapun musibah yang menimpa kami siap tapi dengan catatan hamba memohon kepadamu jangan kau sandangkan musibah itu pada kami kalau kami tidak sabar menahannya kami tidak sabar menghadapinya kalau kami untuk sabar menghadapinya coba saja silakan ya Allah itulah yang diucapkan Nabi Ayub alaihissalam apapun musibah yang menimpa pada hamba-hamba siap ya Allah cuma satu pengharapan hamba hati yang dimakan ulat karena hati adalah tempat mengingatmu ya Allah itu satu saja pengharapan hamba apapun musibah hamba siap tapi satu hati tempat mengingat kepadamu ya Allah peliharakan dari godaan yang lain lalu bagaimana kita menghadapi musibah itu langkah pertama dan ini yang paling ampuh dari seluruh obat yang paling ampuh pandanglah tidak lepas aku dari kasih sayangnya Allah Allah sayang dengan aku dipakirkan hidupku orang lain tidak menghormati pada aku dan selalu orang mengulu dan menghinakan pada aku ingat ini adalah ujian yang sangat berat dari Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kita ingat ini adalah hak progratif wawenang dari Allah kita seusai selesai salat kita juga membaca Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير innaka ala kulli syai'in qadir apakah kita dimuliakannya apakah kita dihinakannya orang tasawuf tidak memandang kepada itu yang dipandangnya kepada Allah mulia dia memandang Allah yang memuliakan hina dia memandang ini aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak terpengaruh dengan pujian manusia tidak membuat orang sombong karena manusia memuji tidak mem tidak menjadikan kecut dan gentar dalam hatinya kalau masyarakat menghinakan apalagi urusan duit kita batuhan Allah bukan batuhan kemuliaan. Kita batuhan Allah bukan batuhan makhluk. Kita batuhan Allah bukan batuhan jabatan. Kita batuhan Allah bukan batuhan pahumaan. Kita batuhan Allah. Allah, patawakalu wa alaihi patawakalu in kuntum wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Kepada Allah lah kita bertawakal. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan. Yang penting dapat mengamalkan. Aku kata Allah, kita ulangi dalam hadis kursi. Aku sangat sayang dan sangat setuju keluhan hambaku pada ketika aku uji dan aku coba sakit dia beradaan dia dalam keadaan beradaannya itu Allah yang disebutnya aku sangat rindu ucapannya sakit dibawa ke rumah sakit Allah imam maghrib gitu Allah Allah Allah aku jatuhan ka tujuh badar ijanang berada anang bahasa banjarnya andangah andangah Allah Allah tuh ka tujuh badar tapi keluar pada rumah sakit halo untung alo aja tak karena lang sering kita menyebutnya menjadi kecamatan alo alo masuk nikmat itu ke dalam hati aku punya silahkan diucapkan di lidah anak-anakku istri-istriku harta-hartaku kendaraan-kendaraanku silahkan tapi jangan masuk berakar ke dalam hati begitu masuk berakar ke dalam hati maka harta itu berpisah maka orang itu sedihnya luar biasa jadilah kata ulama hidup di dunia laksana tukang parkir jadilah hidup di dunia laksana tukang parkir kaya sebentar tapi setelah menjelang maghrib tidak ada lagi kekayaan yang mobil berapa jenis mobil tidak ada punya lagi mata maka itu kata Rasulullah irhamu salasatan kasihani tiga orang kalau kau bertemu dengan tiga orang ini kasihani kalau kau bertemu dengan tiga orang ini kau harus kasihan aziza min dhalla aziza min dhulla pejabat tinggi pensiun pejabat tinggi diberhentikan sudah selesai masa tugas kasihan nih dulu kalau mau berkunjung ke satu daerah sepanduk dipampangkan setengah bulan sudah diletakkan di tepi jalan kalau beliau datang orang semua berdiri mobil dibukakan oleh ajudan duduk dipersilakan oleh ajudan pulang di pintu mobil dibukakan masuk ditutup sekarang sudah pensiun <laughs> habis tugas <laughs> kesiani yang bekas mulianya tinggi kemudian drastis apalagi diberhentikan dengan berkejut-kejutan post power syndrome hidup tidak bersemangat lagi itu yang pertama. Yang kedua kau kasihani ghaniyun qadif takara. Orang kaya bangkrut. kasihan Hmm. Bos bangkrut. Bos pocir bangkrut. <laughs> Kasihaninya bukan pengertian kasihan itu harus dikeluarkan dari penjara karena jangan dicaci maki lagi dan jadi pelajaran berita-berita yang kita baca melalui media cetak berita-berita yang kita dengar melalui media elektronik itu menjadikan contoh bagi orang yang terkemudian nah KPO oh, kayak itu ikan menang lain jangan lagi itu jadi pelajaran kredit macet kayak itu ikam jangan lagi kredit macet ikam kredit lancar nah si bupati yang diberhentikan masyarakatnya kau jangan lagi itu sejarah sudah membuktikan agar orang yang terkemudian jangan terjadi lagi inna fi qasasihim ibratul liulil absar sejarah sudah mencatat agar orang terkemudian jangan lagi 16 tahun Nabi Yusuf terbekam dalam penjara karena ulah Siti Jaliha Hai adik-adik remaja kau jangan bergelut dengan wanita-wanita cantik wanita cantik adalah sering memberikan seperti kerikil-kerikil tajam dia sering memberikan limparan senyum yang manis agar kita terpesona pada dia hai perempuan-perempuan kau jangan terpesona fokus pemikiranmu pada rayuan laki-laki adinda apapun yang terjadi saya sebagai laki-laki bertanggung jawab apapun yang terjadi saya bertanggung jawab hamil tiga bulan kabur sejarah sudah mencatat Bagaimana Nabi Ayub menghadapi musibah? Karena di dalam batin tidak ada mengakui nikmat ini kepunyaan aku. Rumah lantai empat berkubar api. Apa yang terjadi? Ayub perhatian sembahyang. Ayub dalam keadaan salat. Selesai salam, Ayub langsung menjawab iblis dan grupnya yang bernama Tabar. Alhamdulillahilladzi a'tani summa akhadha minni. Alhamdulillah Allah memberi kepada aku kemudian Allah mengambil tidak menjadi masalah ingatkan asal kejadian kita punya hartakah punya pangkatkah punya wawanangkah dihormati orangkah tidak ada apa-apa pandanglah asal kejadian kita dan pandanglah itu nikmat Allah memberi empat sudah kita bicarakan asli lemah pakir hina jahil inilah keadaan diri kita si pakir didata, didatangi oleh kaya miskin didatangi oleh mbak pakir didatangi oleh kaya hina didatangi oleh mulia kemudian lagi lemah didatangi oleh kuat hina didatangi oleh mulia tidak bakalan yang empat ini merubah diri kita gara-gara kita kaya merubah diri kita menjadi orang kaya tidak tetap pandangan asal kita fakir bagaimanapun masyarakat menghormati dan memuliakan kita tidak akan merubah pandangan kita kepada asal bahwa asal kita adalah hina bagaimanapun kuatnya kita tidak akan merubah pandangan dari asal bahwa kita adalah lemah bagaimanapun alimnya dicoloki orang al-alimul alamah al-fadilah macam-macam tidak bakalan kita bergeser keyakinan bahwa aku alim tetap pandangan adalah aku jahil mudahan dapat mengamalkan amin jadi kalau kita dihinakan orang tidak jadi masalah asalnya juga kita hina kita tidak mulia asal kita hina kembali kita dimuliakan orang tidak jadi masalah kembali kepada asal فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب sudah kita bicarakan minggu tadi di lantai yang kedua anak jumlahnya 14 jatuh dimakan api rumah yang ketiga lantai ketiga langsung jatuh ke lantai dua pamatu jami'an anak ke belas ya mati terkejut seluruhnya apa dijawab oleh Ayub Alhamdulillahilladzi a'tani thumma akhada minni Alhamdulillah Allah memberi lawan aku kemudian Allah mengambil tidak jadi masalah anak bukan anakku titipan sementara. Kalau begini semua dipraktikkan insya Allah bahasa banjarnya kada taungot, kada sangkal, kada mangkal. Reda taslim tafwid gembira bahwa itu adalah Allah memberi ada rahasia dan Allah mengambilnya ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya namun aku tidak mengetahui Imam Ghazali di dalam kitabnya apabila kita dikarenakan musibah tidak sabar maka musibah akan berganda lagi jumlahnya berapa jumlahnya empat orang mulia dihinakan tidak stroke tidak stres saya ulangi karena asal kembali kepada asal dari asalnya hina mulia kemudian dihinakan tidak jadi masalah yang kedua ganiun kadif takara orang kaya jatuh bangkrut tidak bakalan stres kenapa sebab asalnya memang aku fakir yang ketiga yang perlu kamu kesihani kata Rasul wa alimun bainal juhal orang alim dipermainkan orang jahil orang alim diatur oleh orang jahil semestinya orang alim maatur orang jahil ada ginikah ada orang jahil maatur oleh orang alim dipalmainkan sekehendaknya oleh orang orang jahil orang alim kesiaani orang Alilim itu war Alimun Bainal q kita tidak tabah dan sabar menghadapi cobaan dan ujian maka berlipat ganda kata Imam Ghazali musibah jadi empat pertama musibah tetap artinya bu kalau kita kematian anak menangis apakah dengan tangis yang sungguh tadi bisa mendobrak anak yang mati jadi hidup tidak tetap mati musibah itu tetap bahasa banjarnya mun bahampas pangkung dapat musibah bahalulung menangir aduh kayak ini kayak apa aja mati aduh kayak apa aku siapa nama aku si aku lagi tengah aduh aduh aduh aduh aduh apakah jadi hidup anak ke tidak tetap Makanya Rasulullah melajari kalau kita dapat musibah, lalu kita membaca doa. Di samping taslim, tafwid dan rida terhadap apa yang ditakdirkan Allah, Allahumma jurni fi musibati wahlub wahlub li khairan minha. Ya Allah, ulun tidak protes terhadap musibah yang menimpa pada diri hamba dan keluarga, tapi hamba minta gantinya yang lebih baik lagi. Bulik pulang dari majelis taklim dilihat sandal habis dilalap orang ya Allah telanjur purun di luar. pengobatan saya itu anda itu anjing nih, itu apa maka kabar jadi saling paling bongok dia ada usah dia aja ya Allah ya Rob nang hilang-hilang ay sudah ulum mudahan kawa manukar bisa diberi rezeki pulang kita betuhan Allah Ta'ala minta gantinya laki mati inna lillah wa inna ilaihi raji'un sedih juga pernah sedih juga tapi ya Allah ya Rabb ulu minta ganti akan ya Allah ganti akan ganti sekalinya apa nang terjadi ayam putih terbang ke jambu mimbah ke jambu ke jamban pulang awak putih balaki guru imbah guru gantinya arohan hansip pulang <laughs> baturun baturun padahal nang bagus itu kan imbah guru komandan pulang ini hansip pulang sebab lagi tuan guru nih wei ini pinanya rabutan makanya tuan guru tuh kadang-kadang banyak gandingan DMW banyak menyimpan wanita anda <laughs> sudah kita kisahkan si Galuh balaki tentara woi kayaknya ada ulo tertawa woi lanaran tantaran namanya tantara kan berpindah-pindah lah ya kirim orang ke Aceh kirim orang ke Poso macam-macam lapor aja, nah, kak kita baik-baik lah kak ya ulun asa asangan juga kan, ada nyaman ya asa asaan aja ulun pina manganga cari aja kak pian gaya itu juga daganang lawan ulun ulun daganang lawan pian lebih baik kita baik-baik aja lah berpisahan lah ayo aja tak laki juga aku kayak itu juga enggak kita baik-baik aja lah ya pisah habis idah para pulang polisi polisi ini ya berpindah-pindah juga masa tugasnya kan berpindah-pindah datang pulang ke baik-baiklah kita kayak ulun kada kawa kayak ikut ke sana kenapa sebab karena kayak mama ulun sudah tua ayo ayo dengar kita ingin sini ah inggih kada apa-apa habis idah belaki pulang guru besar hebat juga amalan beliau ini meningkat terus belaki guru balum lagi balum guru ini kan gak bisa pindah kadang bisa kemana-mana tugasnya ya kan dan kerjanya kan banyak imbah sama yang doha ada dagawian napa apa <laughs> kiko Kiko, nah mandi karena imbas sama yang zuhur kan ada kerjaan lagi pula iya pula kikuk kikuk iya pula imbah isa kiko kikuk pula tiga bulan jabal ya lagi tuan guru pohon sara itu layu nah pak ambil tilasan pakan bola ambil pakan bola kadang-kadang sinar matahari kesian sarai lagi sih tuan apa lagi tuhan guru kadang-kadang diulasin tasbih pulang dan dua buku itu ya. nang dua boko tasbih tasbihnya potengnya maka nang ini nang wa ini bibinian pokoknya anda bau nyaman aja bapuku susu gana lawan bunga selesai di TV lihat aja di komik di koran lihat aja obral aurat sekarang Islam sih Islam tapi hendak jadi binatang bapak kok kabungasan aja deh orang bahari di hulu sungai bila nang ini karena menukar bihanya gana juga besar tapi wah ini kada nang ininya gana nukar biha halus jadi mau keluaran Allah Akbar kakanakan no nang apa? pang tukpa kaya apa dosanya di akhirat kenanda tu dipadahi dinasihati cucu-cucu buah itu na paninian itu na anak buah tidak sihati di dalam kitab jami usagir apabila perempuan keluar pada rumah membuka aurat hapus ibadahnya hari itu jangan panjalan muka ada parlo jangan panjalan terkecuali parlo dan itu pun juga sudah harus ditutup or aurat apabila kata Rasul seorang laki-laki mengajak istrinya keluar pada rumah kemudian istrinya membuka aurat walhal dia dalam keadaan reda dan senang istrinya membuka aurat hari minggu membawa saruan tilai baju tilai kada lagi pakai poreng dan pakai lapis kai kai kada lagi menyuap sup sutut kamuntong kada lagi nah <laughs> banallahu lahu baitan finna, pabat banallahu ta'ala lahu bikulli khadamin baitan finna, maka Allah telah memberikan kepada malaikat mencatat setiap kalimat langkah perempuan yang membuka aurat lakinya dalam keadaan rida satu kalimat langkah sebuah rumah diberikan sumbangan dalam api neraka rasain melihat no oh senang sono nah, laki pina alimnya potongan binilah kayak orang kafir Kopiah pulang mana sembiang orangnya. Bersepeda motor terkait rantai indrok. Nah, tapi lanjang nembini. Untung cepat lagi berpikir kopiah ada langsung tuh pakan. Itu hikmatnya Mbak Kopiah pisan jenang laki ini umanya bagusnya aku dibayar pemainan gawian tapi bawa ya ini hikmatnya tau lah jaka ya kopi ini tertinggal kamu kutu kopi lawan tangan gak ada muat tangan go banyak gak nalban apa kakas enggak dijaga tuh dijaga besi bini tuh dijaga nunggut-unggut di majelis salim anak kayak orang kafir bujur tuh bujur sambil bagaya itu patut dipikirkan tada kalau perlu dibuat pulang pramodel hmm. oh, oh omai. Nah, merangsang potongan. untuk kan merinjing. ada Belajar berjalannya tiga bulan. Aku pernah tanya sama peragawan dan peragawati berapa baru bisa tampil tiga bulan hanya gawa bolnya jako sama majelis taklim sajamnya kena wadir hadir belajar berjalan tiga bulan dibungulinya dunia kalau kudang rata nang itu nah darah dua dua puluh ah ayolah ah, ah iya. sadang sadang sadang sadang sadang sadang makanya malah kalau mau wah ini pindah sing gawil-gawil aja di tengah jalan gawilnya tabrakan mati gara-gara kampanye bongol dana apa hasilnya gara-gara kampanye seorang mati-mati diri pahala kan apakah hidup nang di bawah sadang-sadang itu termasuk sabar nanti terbagi tiga sabar dalam mengerjai ibadah sabar menghadapi hukum-hukum Allah sabar sabar Allah Ta'ala menentukan bahwa ini zina hukumnya haram minuman keras hukumnya haram sabar kita makanya saya sudah katakan dengan anak-anak santri di pondok pesantren nah ya anak-anakku santri kau nanti pulang dari pondok mampukah kau seperti mutiara yang berada di tengah-tengah lumpur bercampur tapi berbeda lihat mutiara-mutiara di tengah-tengah lumpur dia bercampur tapi berbeda Zamannya sudah sekarang ini zaman turut berturutan, turut berturut-turutan, ikut berikut-ikutan. Sudah sampai hadis Nabi. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ دِرَاعًا bidirain Turut berturutan. Kalau yang satu menyiarkan musik, yang satu harus musik Lagi. Kalau yang satu menyiarkan musik begini, gini, yang satu tambah lagi, tambah lagi. Sehingga apa yang terjadi pergaulan bebas? Kondangin raja kondang, neng kondang, so sohibah, bapalukan tilitubis, api yang kedua. Barpalukan. tawitan tuh mati kada menangis, pisah lawan kawan menangis, bongol kapintar kah? inilah adik-adik remaja sekarang tidak ada beda seperti bola yang sedang dipermainkan dua kesebelasan tidak ada beda seperti kertas yang ditiup angin dan tidak ada beda laksana buih yang sedang dihempas oleh gelombang erones hidup tanpa ilmu pengetahuan pak agamanya kada banyak seminggu cuma dua jam buliknya jam dua lewat seperapat kabila sama yang bor dengan tak pendidikan akan bisa merubah struktur daerah kita ternyata bukan bertambah baik tapi bertambah rusak pendidikan agama semakin dikurangi yang pintarnya cuma demo dan unjuk rasa demo dan unjuk rasa tidak akan memecahkan masalah yang memecahkan masalah adalah mudar mulan melalui permusawaratan melalui perwakilan-perwakilan kita untuk memusawarakan bagaimana mengatasi satu masalah ini Kadang bukan dengan demo dan unjuk rasa, buktinya sudah nyata. Adik-adik mahasiswa mau mogok makan sampai hendak mati, bagar supaya BBM turun. Nyatanya turun lah. Sampai kada sekolah berminggu-minggu, mengintuh aja lagi nang digelutina, caya jimu dimu aja. Tapi udah turun lah BBM, tetap. Demo dan unjuk rasa tidak akan memecahkan masalah. Terlalu pintar what you mati ya sudah <laughs> kenapa lo mati itu mati ya sudah tukang pemandian udah pulang ah tukang pemandiannya rupanya muda bener lah itu nang dililiknya itu dah <laughs> musibah yang kedua ini tambah lagi musibah yaitu adalah dihabu ajril musibah hilangnya pahala musibah Allah nak menyumbang pahala lewat orang itu dengan melalui musibah tapi ternyata ini kada menerima musibah tadi sehingga musibah tetap pahala hilang sedangkan pahala hilang itu lebih besar musibah buktinya dunia yaumun walailatun kafaratu sanatin meriap dingin sarianan salama, samalaman menebus dosa setahun meriang semalaman sarianan semalaman menebus dosa setahun kalau tahun agak ini kita tenang musibah sakit itu tenang benar obat tidak akan kunjung sembuh betul-betul punya keyakinan bahwa obat tidak memberi bekas sembuh karena juga dalam etikatnya Allah menyembuhkan aku nah ini gara-gara kadaba ilmu apalagi kita mengetahui padilat-padilat musibah Allah innallaha ma'as innallaha ma'as sabirin tidak ada Al-Quran innallaha ma'as syakirin innallaha ma'as sabirin Allah ma'iyah dengan orang sabar tidak ada Allah ma'iyah beserta dengan orang syukur, tidak ada. Inna Allah ma'as sabirin. Rasulullah bersabda apabila seseorang kematian anak kemudian pada ketika dia kematian anak dia menghadapi dengan sabar maka anak nanti tidak mau masuk surga terkecuali mengajak ayah dan ibunya masuk surga koyo oh iya. itulah yang diucapkan Sayyidina Umar dengan syukurnya anak mati kata Umar Alhamdulillah anakku barang surga aku belum tentu Alhamdulillah anakku nanti akan mengajak aku membawa ke surga ceritanya begini bu setelah terjadinya kiamat anak-anak kecil itu mereka di pintu surga itu berdesak-desakan tapi diperintahkan masuk tidak mau Ujian malaikat Malik ini masukkan jen, mau bener nih. Anu alipet ah, ah, apa nih masuk jen? Dia protes, "Ei Malik, ei malaikat Ridwan, kami tidak mau masuk ke dalam surga." Kenapa? Pada ketika kami mati, ayah dan ibu kami dalam keadaan sabar maka tidak patut dan layaklah ayah dan ibu kami yang sabar mas kami berdahulu masuk ke dalam surga kami harus minta izin dulu untuk mencari ayah dan ibu kami yang berada di padang masak aja ya, malaikat dua nih datangi jangan mau aja didatanginya kemudian dipegangnya di tangan dengan erat dimasukkannya anak anak tadi memasukkan mama dan abahnya ke dalam surga coba kalau ini tahu semua makanya Allah tuh mau uji lawan di kita anak bertiga Ninang pahalos jadi bungas pintar asian pulang lawan kawitan ba adab benar makan kada mau bedah kok pintar benar Sekalinya nang ini nang mati nang saya ni wani lawan kuitan sambayang kada gawin membuntut aja pulang ya Allah kada mau mati bungol badan ini Dan <laughs> nah, itu Allah sudah ma'anakan kenapa nah, nang paling kita cintai lalu di situ Allah mencoba lawan di kita dua musibah tetap yang kedua pahala hilang yang ketiga akan bisa merusak dan membinasakan iman ya Allah iman itu jadi rusak maka apabila imannya rusak tidak bakalan mati beriman dia selalu protes terhadap apa yang ditakdirkan Allah meninggal dunia menangis biasa tapi jangan sampai meratap kematian dini biasa innalillah wa inna Iri menangis bahwa membuktikan seorang sayang dan cinta lawan istri tapi jangan tidak rita terhadap takdir Allah menangis amun bini mati tertawa so korbannya gantinya bujang bulak nah itu diraguakan kecintaan lawan bini menangis juga innalillah wa inna Iri rita terhadap takdir Allah hati menangis karena sayang anak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Ibrahim saat kecil meninggal dunia diilangi oleh para sahabat Rasulullah mencucur air mata karena anaknya Ibrahim meninggal sahabat ya Rasulullah kenapa sampian maka menangis kata Rasul tangis adalah bukti bahwa aku sayang pada anak bukan aku tidak rida terhadap takdir Allah yang dilarang itu menangis meratap sambil berkata di hati kecil ya Allah ya Rob kenapa engkau matikan istri ulur yang cantik kenapa ti hidup akan aja paninian nang Tuha padahal istri ulur masih bisa memberikan servis yang memuaskan itu nang kada boleh sampai ke servis-servis di sambat iman dosa dan akhirnya yang keempat bisa mendatangkan iman itu hilang karena pahotis terhadap Allah rusak langkah pertama langkah berikutnya akan hilang iman gara-gara musibah tidak sabar menghadapinya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketabahan dan kesabaran kepada kita terhadap problema yang didatangkan oleh Allah istri nakal, anak berandalan, kemudian harta hilang dan sebagainya orang melicikan kita mudah-mudahan kita menghadapinya dengan keadaan tabah dan sabar kita bertuhan dan bertuhan bertuhan Allah Ta'ala bukan bertuhan makhluk mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah sampai kepada makam taslim dan tafwid rida terhadap apa yang ditakdirkan Allah amin ya Rabbal Alamin